السلام عليكم Или They know يهديها Ibrahim Allah kalau sudah jelas tentang larangan seperti kita berbicara tentang masalah nama dan sifat Allah kita tidak punya ilmu maka kita sulit sesuai dengan penjelasan ulama salah ulama musuh wa jamaah maka ini itu wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga tentang masalah yang menyamakan Allah dengan makhluk popular Yeah. dengan maksud untuk berlebihan dalam 不的意思。 والاتباع الاتباع من ضمن الصالح ان شاء الله انت يا اخوان ان شاء الله نسمع كلام سبب واسع جدا مثلا بحث مع قوي محمد ده الكلاسيك اقول الاشاره الى السنه والجماعه yang perlu mengetahui hal ini Allah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan kepada umat Islam ini tentang jalan yang lurus yang wajib

يقينا ومعنا Yahudi خاصم فجر Today, kira bahwa Mesir atau Mesir tentang masalah ini kalau memang di Mesir juga dari kita cari Mesir yang lain Mesir yang lain di sini alhamdulillah namanya Imam Sunnah Boleh kami membedakan bentuk istrinya ceramah patah seperti pas seperti mulai itu dan sebagainya. Sebagai tidak usah kita itu. Kita melakukan semua dan sunnah ini, insya Allah kita akan dibagikan motivasi kita kepada kebaikan. Dengan Islam insya Allah akan bangkit semangat kita untuk menuntut ilmu syari, untuk melakukan amal-amal soleh, untuk menegakkan syariat yang lain. Tapi kalau rumah saya. Jangan langsung dimasukkan ke pesantren yang kecil. Kalau sudah SMP, sekarang SMP ya nggak apa-apa. Karena bapak dan ibu dia wajib menerima sistem kecil itu wajib. Dan dia butuh masih saya Bagaimana mendoakan orang yang bersoal? Ya, kita doakan untuk pertama diri نحن ومن خلفي lebih cari yang anak Yang ini. Ya If I Tahrim Lak bisyafat Haramnya main campur Ini ulama tahu Abad keempat Hijriah Sekarang abad berapa? 15 Empat Hijriah